Abu Hurairah bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan aku menjaga gudang hasil jakat Ramadan. Tiba-tiba ada seorang pencuri mengambil tumpukan makanan. Aku menangkap dan mengancamnya akan melaporkan kepada Rasulullah. Pencuri itu menjawab, saya orang miskin yang harus menghidupi keluarga dan anak-anak. Saya sangat membutuhkan makanan. Kemudian aku melepaskannya. Keesokan harinya, Rasulullah bertanya, "Apa yang telah diperbuat tawanan tadi malam?" Aku menjawab, "Wahai Rasul, orang itu menghibah bahwa dia sangat membutuhkan makanan untuk keluarga dan anak-anaknya. Aku merasa kasihan kepadanya, sehingga aku melepaskannya." Rasulullah berkata, "Dia telah berdusta dan dia akan kembali lagi nanti malam." Maka aku pun mengintainya lagi. Orang itu datang dan mencuri lagi, lalu aku menangkapnya. Pencuri itu mengulang perkataannya. Aku kembali merasa kasihan dan melepaskannya. Esoknya, Rasulullah kembali bertanya. Aku menjawab, sama halnya seperti kemarin. Rasulullah berkata, orang itu bohong dan dia akan kembali lagi. Aku pun mengintainya dan menangkapnya kembali. Kali ini pencuri itu berkata, Lepaskan saya, saya akan mengajarimu kalimat yang bermanfaat. Aku bertanya, apa kalimat itu? Pencuri itu berkata, Jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Dengan bacaan itu, senantiasa akan ada penjaga dari Allah, dan tidak ada satupun setan yang mendekatimu sampai pagi. Aku pun melepaskannya. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, Aku menjawab, Wahai Rasulullah, dia telah mengajariku kalimat yang mendatangkan manfaat. Rasulullah bertanya, Apa kalimat yang ia ajarkan? Aku berkata, Pencuri itu mengatakan, Engkau hendak pergi ke tempat tidur, bacalah ayat kursi dengan bacaan itu Allah mengutus penjaga dan tidak ada satu setan pun akan mendekatimu sampai pagi. Rasulullah berkata, Dia telah berkata jujur padamu, sekalipun dia pendusta. Siapa yang kau ajak bicara sejak tiga malam itu? Aku menjawab, tidak tahu. Rasulullah berkata, dia adalah setan.